Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah terhadap syarah Mandhumah usul fikhi wa Qawaidih. Yang sekarang kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Anal hukma la la yatim illa ba'da istima'i syurut wa intifa'il mawani'. Suatu hukum itu enggak akan sempurna kecuali setelah apa? terkumpul padanya syarat-syarat dan hilang padanya penghalang-penghalang. Atau dalam istilah lain apa? Innal hukma la yatim au la yatimul hukmu hatta taztami asyurut syurut wa tantafi al-mawani'. Suatu hukum itu enggak akan sempurna sampai terkumpul padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Paham ya? dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Antum mau menghukumi kafir atau fasik atau mubtadi atau hizmi, lihat perkara ini. Ada enggak syarat-syaratnya? Terpenuhi atau tidak? Hilang enggak penghalang-penghalangnya? Mawaniknya ada atau tidak? Paham ya? Sehingga antum bisa menghukumi secara tepat. Tapi kalau antum tanpa melihat syarat-syaratnya, tanpa melihat penghalang-penghalangnya, kok langsung menghukumi berbahaya nanti kita difonis sebagai orang yang bermuda-muda memfonis orang lain. Paham ya? Jadi harus berhati-hati. Ada enggak syaratnya? Terpenuhi tidak? Penghalangnya ada tidak? Paham ya? Nah, kalau penghalangnya sudah enggak ada, syarat-syarat terpenuhi, maka secara globalnya hukum itu sempurna. Mohon sholat. Nah, selanjutnya lagi. Qala Asy-Syarihul Asbahullah halaman 163 perhatikan. Nah kalau fikum, perhatian baik-baik ya, 163 itu bagian bawah itu. Rajulun aw misalul bai' misal wa misalul bai' alladhi tammat syurutuhu ma'a wujudil mani' sekarang. Contohnya jual beli yang sempurna syarat-syaratnya tapi ada penghalangnya. Bayangkan ini. Dilihat dari syaratnya sempurna, tapi ternyata ada penghalangnya. Lau ba'a insanun syai'an ba'da nida'il jum'atsani. Ini hati-hati ini. Kalau ada orang yang jual beli setelah dikumandangkan azan Jumat yang kedua. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berpendapat bahwasanya Jumat itu azan dua kali. Mengikuti apa? Istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal itu istihad yang keliru. Istihad yang keliru. Nah, barakallahu fikum. Buktinya apa? Sampai-sampai Abdullah bin Umar aja mengatakan apa? Inna al-adzan awal fil Jum'ah bid'ah. Paham ya? Dinukilkan dalam Nah, barakallahu fi riwayat yang sahihah bahwasanya Ibnu Umar mengomentari sesungguhnya adzan pertama dalam Jumat itu bid'ah. Jadi adzan Jumat cuma berapa yang sahih? Sekali saja. Nah, orang-orang hizbiyun dengan ucapan itu heboh. Mereka menuduh murid-muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri sebagai apa? Orang yang ekstrim, yang hulu. Berarti kalian nuduh Utsman Affan katanya. Kita katakan kalian gagal paham. Kita ketika mengatakan perbuatan Utsman itu perbuatan bid'ah, enggak mengharuskan menghukumi itu loh. Paham ya? Tidak setiap orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah itu mubtadi', lihat dulu orangnya. Kalau orangnya dalam keadaan meyakini mungkin, tapi kalau orangnya karena istihad, paham ya? Kita katakan istihadnya keliru. Perbuatan-perbuatan bid'ah. Paham ya? Tapi kan enggak mengharuskan Utsman mubtadi'. Kalau mereka seperti itu mengilzamkan, mengharuskan, berarti kalian mengatakan Utsman dan Affan itu mubtadi'. Kalian hulu katanya. Kita katakan tidak. Karena Ibnu Umar saja menghukumi perbuatan Utsman bin Affan itu adan pertama itu bid'ah tapi apakah Ibnu Umar mengatakan mutadi Utsman? Mengatakan itu enggak? Enggak kan? Enggak mengatakan mutadi. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih beliau mengambil pendapatnya istihadnya Utsman Affan. Tapi kalau kita telusuri kembali, ketika ada perselisihan di antara para ulama, silang pendapat bukan berarti kita bebas memilih. Paham ya? Tapi pilih yang paling benar. Pilihlah yang rajih. Kalau ada rajih ada arjah, pilih yang arjah. Paham ya? Walaupun berat, dalil itu lebih kita depankan. Faham maksudnya? Seperti sebagian orang, istihadnya sebagian sahabat yang mengatakan kalau seandainya jenggot sudah panjang kurang lebih satu genggam, selebihnya ini bisa, bisa dirapikan. Ini biasanya mengambilin orang roja. Roja TV, orang sururiun atau orang hisbiun. Jadi kalau antum lihat orangnya Masya Allah jenggotnya panjang itu ada yang segi empat sini, ada segi tiga. Karena dirapikan. Tapi kalau kita ahli sunnah lebih mengedepankan istihad sahabat atau mengedepankan dalil, dalil. Rasulullah bagaimana kata beliau? Qasus syawar wa arhu al Cukurlah kumis-kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, bukan dirapikan. Dirapikan tuh maksudnya itu ya dirawat, bukan dipotong gitu loh. Kalau mereka tidak, panjang ini, wah ini dah sisanya dipotong. Jadi ada yang bentuk kalau dia lebat gini ada yang bentuk kotak, ada yang segitiga, macam-macam bentuknya itu. Dirapikan katanya. Kita katakan itu pendapat yang keliru. Pendapat yang sahih ikuti Rasulullah. Wa khairul huda huda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah, bukan petunjuk sahabat. Sahabat aja masih tuntut untuk mengikuti sahabat Rasulullah. Itu harus kita fahami baik-baik. Jadi kalau ada perselisihan di antara para ulama, silang pendapat bukan berarti bebas memilih, tapi pilihlah yang rajih. Pilihlah pendapat yang kuat. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Kita lihat lagi. bahwa miman mimman tajibu al-jum'ah yaitu bagi orang yang wajib untuk salat Jumat. Nah, memangnya ada yang enggak wajib salat Jumat? Ya ada. Seperti siapa? Orang musafir, perempuan, perempuan enggak wajib salat Jumat, orang musafir juga enggak wajib. Paham ya? Jadi menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih ini, kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, yang kedua maksudnya azan kedua, maka enggak boleh lagi jual beli. Kalau jual beli batal rusak jual belinya karena larangan. Paham ya? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu syahidnya. Wadarul baik, karena jual beli. Lah kok malah nekat jual beli? Bagaimana? Rusak transaksi jual belinya. Karena larangannya kembali ke mana? Zat amalan itu sendiri. Ingat-ingat, tak ulang-ulang ini karena antum sering muncul kan? Malam juga muncul juga pelajaran malam itu. Kalau larangan kembali ke zat amalan, kok amalan dilakukan rusak amalannya. Bukan hanya berdosa saja, berdosa dan rusak. Faham? Tapi kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, eh, tanpa ada keterkaitan dengan amalan tadi, maka apa? Amalan sah dia berdosa. Faham soalnya ya? Nah, anda lihat lagi. Wa ba'ahu anta masyurut, masya Allah. dia jual beli sah. Maksudnya jual beli secara dohirnya sah itu, secara dohirnya ya. Sempurna syarat-syaratnya. Uangnya ada, barangnya ada, ijab kabul. Berapa harganya sandal egernya ini? Ini KW 50 ribu, ini 50 ribu, sana ambil. Secara dohirnya terpenuhi ya syaratnya? Terpenuhi, ijab, kabul, uang, barang. Tapi ternyata ada mawaneknya. Apa mawaneknya? Dia jual belinya ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat itu loh. Paham? Nah, kalau mau jual beli lagi kapan Husain? Setelah Jumatan bebas mau jual beli silakan, ya enggak? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu fadlillah, ya enggak? Kalau sudah selesai sholat, silakan kalian menyebar di muka bumi ini. Mau jual beli silakan, mau pulang kampung enggak masalah atau pulang ke rumah juga tidak ada sekali. Tapi kalau jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan bagaimana? Rusak atau sah jual belinya? Rusak. Paham ya seperti itu. Kita lihat lagi. Fa innahu la yasih, maka enggak sah jual belinya. Wa dzalika li wujudil mani' min sahati karena ada penghalang di situ. Ada faktor penghalang yang menghalang-halangi itu dikatakan benar. Paham ya? Seperti itu. Wa huwa wuqu'uhu ba'da nida'il jum'ah, yaitu terjadinya jual beli setelah dikumandangkan ada Jumat asani, ada Jumat yang kedua. Ini pendapat siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau menguatkan Jumat itu ada dua adzan. Yang rajih berapa adzan Husain? Satu adzan saja. Itu pendapat jumhur dan juga dikuat oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum wa hidakumullah Nasallallahu assalamu alaihi Naam, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Apa kata beliau situ? Nah, mimman tajibu al jum'ah yaitu bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat, adapun bagi yang tidak wajib bagaimana? Sah nggak jual belinya? Sah nggak jual belinya? Bagi yang nggak wajib? Sah aja perempuan jual beli nggak masalah walaupun dengar adzan Jumat nggak masalah. Orang musafir dengar adzan Jumat, dengar adzan Jumat kemudian dia jual beli sah nggak jual belinya? Sah karena dia nggak wajib. Paham ya? Karena dia tidak wajib. Naam. Kita lihat sini. Liqaulillah ta'ala dikarenakan firman Allah swt "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Masya Allah ayatnya ini jelas ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru, dikumandangkan untuk sholat Jumat, maka segeralah kalian menuju berzikir kepada Allah. Maksudnya segera datang ke masjid. Wadarul baik tinggalkanlah jual beli ingat-ingat. Al asl finnahi dulu ala tahrim. Wal asl nah fil amr dulu al wujub. Wajib meninggalkan jual beli. Wadaru. Larangan atau perintah ini Larangan atau perintah? Larangan atau perintah? Wadarul baik tinggalkanlah jual beli larangan atau perintah? Perintah, perintah untuk meninggalkan wajib enggak? Meninggalkan wajib al-asl fil amr yadullu 'alal wujuban seperti itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Syahidnya apa syahidnya? Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, enggak boleh jual beli. Kalau nekat jual beli bagaimana jual belinya? Sah atau rusak, eh, sah atau rusak? Rusak. Kenapa rusak? Karena dia melanggar. Larangannya itu nas langsung kembali ke dat amalan itu apa itu jual beli nih ketika dikumandangkan Jumatan itu. Faham maksudnya? Lah terus kapan diperbolehkan jual beli? Setelah Jumat atau sebelum Jumat? Bagi perempuan dan orang-orang yang enggak wajib Jumat, sah nggak jual belinya? nggak ada iskal. Mahum sholat, Mahum? Eh, Kita lanjutkan lagi. Walaka an tumatsil aidan bil walad yarithu abah, masyaallah. Dan kamu boleh juga memberikan contoh, contohnya seorang anak. Nah, barakallahu fiikum memberikan warisan kepada bapaknya. Anaknya ini mendapatkan barakallahu fiikum, nah seharusnya kan apa? Kalau bapaknya meninggal dapat warisan gitu loh. Paham belum? Jadi dia mewarisi bapaknya. Tapi ingat bapaknya ternyata kafir. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Lah bapaknya meninggal, meninggalkan harta bukan hanya jutaan mm Ya, bisa dikatakan apa? Triliunan ya. Nah, baru kalau banyak sekali tinggalkan, tapi anaknya karena muslim, bapaknya kafir enggak bisa mengambil warisannya. Karena ada larangan nanti. La ilaha illallah muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Artinya apa? Orang kafir itu enggak bisa mewarisi orang muslim, orang muslim sebaliknya juga, walaupun bapak dan anaknya. Itu kan bapakku, Ustaz. Iya, bapakmu tapi kan kafir. Paham ya? Tapi kan hartanya banyak, ya biarin banyak. Kan syariat melarang kan itu. Kita lihat lagi. Kalau pemberian boleh nggak pemberian? Jadi sebelum meninggal bapaknya ngomong, karena kita berbeda agama, jadi harta yang ada ini sebelum ya mungkin sebelum nanti aku meninggal, harta yang ada ini kamu tak kasih lah. 50 persennya misalkan. Ngasihnya itu sebelum meninggal. Bapaknya kafir padahal, anaknya muslim boleh menerima. Secara global boleh di situ. Karena bukan harta warisan, tapi kalau sudah meninggal, walaupun meninggalkan harta warisan, anak nggak bisa mengambil harta warisan apa orang tuanya karena beda agama. Paham ya? Kan sudah kita lewati. Bahwasanya penghalang untuk mendapatkan harta warisan ada berapa? Penghalang ada berapa? Ada tiga. Satu apa? Apa? Satu apa? Apa? apa? Ikhtilafuddin, berbeda agama. Paham ya? Satu, itu enggak bisa. Yang kedua apa? Pembunuhan al-qatl. Yang ketiga apa? Perbudakan, budak, al-irq. Paham ya? Itu termasuk salah satu apa? penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kalau seperti itu keadaannya tidak dapat warisan. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum fa'idha. idza fa innahu idza mata insanun aw kalau seandainya ada orang mati meninggalkan anak, zakarun aw unsa laki-laki atau anak perempuan kana hadzal walad warisan lah seharusnya anak inilah yang akan menjadi ahli warisnya liqauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain Allah taala telah mewasiatkan untuk kalian pada anak-anak kalian untuk anak laki-laki itu bagiannya bagaimana seperti dua kali lipatnya bagian perempuan kalau perempuan dapat empat laki-laki dapat berapa Delapan, Paham ya? Itu seperti itu. Paham? Secara global seperti itu. Naam. Lakin kata beliau akan tapi lau kana waladu mukhalifan li abihi fid Tapi kalau ternyata anaknya ini beda agama dengan bapaknya. Eh, bapaknya Hindu, anaknya muslim. Atau bapaknya Katolik, anaknya muslim. Berbeda agama. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa innahu la yarithuhu maka di sini tidak bisa mendapatkan warisan. Bapaknya enggak bisa mewariskan harta ke anaknya, anaknya pun enggak mendapat warisan karena beda agama. Liwujudil mani' karena ada penghalang situ. Adanya apa? Penghalang. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Wa huwa al-mukhalafah fid din itu perbedaan agama. Beda agama menghalang-halangi untuk mendapatkan apa? Warisan. Kita lihat lagi, waqad sabata 'anil nabi sallallahu dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu nah barakallahu fikum menyatakan la yarithul kafir muslim wala muslim al kafir. Orang kafir itu tidak bisa apa? Nah barakallahu fikum memberikan warisan kepada orang muslim, orang muslim juga sebaliknya. Enggak bisa memberikan warisan kepada orang kafir walaupun bapaknya sendiri, anaknya sendiri. Bayangkan itu. Lah kalau suami istri bagaimana Bang? Sama enggak Bang? Hukumnya sama nggak kalau suami istri misalnya beda agama? Sama. Jadi warisan itu bisa diraih kalau sama agamanya, sama-sama muslimnya misalkan barakallahu fikum seperti itu. Nah, ikhwan fil din azan wasakumullah, kita lihat lagi di sini. Fin nikah, sekarang masalah pernikahan. Perhatikan masalah pernikahan ini. Imra'atun tazawwajat biduni waliyin. Perempuan nikah tanpa wali, bayangkan. Perempuan nikah tanpa wali, fanikahu ghair sahih maka pernikahannya tidak apa? Tidak sahih karena ada dalil yang nas khusus la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Kalau perempuan butuh wali, paham ya? Kalau laki-laki apakah harus wali? Boleh diwakilkan. Paham ya? Walaupun ada walinya boleh diwakilkan oleh laki-laki. Paham ya? Intinya wali itu harus untuk perempuan syahid menyaksikan mahar ijab kabul. Paham ya? Ijab kabul. Jadi ijab kabul mahar ada, wali ada, saksi ada jalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Li'anna min syartin sihhatin nikah an yakuna biwaliyin. Karena termasuk syarat nam sahnya nikah, pernikahan dikatakan sah itu harus apa? Dengan wali. Walau tazawwajat biwaliyin kalau seandainya dia menikah dengan wali, wa qad tammat syurut, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya lakinnaha fil iddah, iddahnya. Tapi dia masih berada pada masa iddah. Apa masa iddah itu? Apa masa iddah itu? masa penantian penungguan sudah kita lihat rinciannya kan kalau ditinggal mati suaminya nunggunya berapa 4 bulan sepuluh hari kalau ditinggal nah barakallahu fikum mati suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai kapan sampai melahirkan kalau diceraikan suami ya kan diceraikan suami dalam keadaan tidak hamil masa iddahnya berapa berapa kali tiga kali apa haid. Nah, itu pendapat yang rajih karena menceraikan istri ketika posisi dia dalam keadaan haid itu namanya tolak apa? Tolak apa namanya? Bid'i. Tolak bid'i. Tolak sunni itu kapan? Nunggu ketika suci. Karena suci itu nanti sebagai ukuran dia hamil atau tidak. Kalau hamil berarti sampai melahirkan, kalau tidak hamil tiga kali haid, ya. Tiga kali haid. Nah, barakallahu fikum. lihat sini. Ikhwani fi din azza wa jalla, hafizakumullah jami'an. lihat sini. Kata beliau, Fa inna nikah la ya li wujudin mani. Pernikahan enggak sah di sini karena ada penghalang. Masa idahnya belum habis. Suruh suruh apa? Menghabiskan masa idahnya dulu baru nikah. Faham Sen? Jadi masa idahnya belum habis enggak boleh di sini nikah, enggak sah nikahnya karena masa idah itu masa-masa penantian. Apa sih fungsi masa idah itu? Apa fungsinya kemarin? Eh? Untuk berpikir, berpikir apa maksudnya? Apakah ketika enggak ada masa idah enggak berpikir? Maksudnya berpikir apa? Memberikan kesempatan berpikir untuk apa ini? Eh? Kedua belah pihak. Paham ya? Kedua belah pihak suami dan istri. Berpikir untuk apa, Bang? Apa? Rujuk atau tidak? Itu pikiran itu berpikir itu kan akannya kalau masa iddah itu panjang dan lama. Kita lihat lagi. Fil ahkamil jazaiyah sekarang. Berkaitan masalah jazaiyah. Jazaiyah ternyata artinya balasan berkaitan masalah hukum-hukum yang apa yang sifatnya adalah balasan wa hunaka nususun fil wa'id amatun di sana ada dalil-dalil mengenai wa'id ancaman yang sifatnya umum tadullu ala wa'idin la yasul illa kafir tapi sebenarnya ancaman ini tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk orang hanya untuk orang kafir saja kita lihat misal qala ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi qatlil amd seperti orang yang bunuh dengan sengaja. Ewa, Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, perhatikan ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Perhatikan ini, ini bagi orang mukmin ancaman berat. Barang siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, yang bunuh siapa ini? Orang mukmin juga. Maka balasannya neraka jahannam. Dia tinggal lama di situ. Masalah khalidan fiha ini sudah kita lewati kemarin ya, anaknya. al-muqsa at-tawil tinggal lama di situ. Nah, dan Allah Taala murka terhadapnya dan Allah Taala melaknatnya dan Allah Taala persiapkan untuk dia adab yang besar. Fal qatlul amdan, perhatikan ini, membunuh dengan sengaja sababun lisubutil khulud finnar. Paham ya? Nah, barakallahu sebab untuk apa? Ditetapkannya kekal dalam neraka. Lakin, perhatikan ini, akan tetapi hadas sabab, sebab inilah humani ada penghalangnya. Min nufudhihi, apa penghalangnya? ada penghalangnya untuk terlaksana min nufudhi. Apa? Fil mu'min. Ini penting. Berkaitan masalah orang mukmin wahwal iman karena masih ada keimanan. Berarti kesimpulannya kekal di dalam neraka atau tinggal lama? Tinggal lama sesuai dengan kehendak Allah SWT. Faham? Tapi kalau mukmin antum katakan kekal nanti kita dituduh apa? Dituduh seperti orang khawarij. Orang khawarij kan mengkafirkan pelaku dosa besar kekal dalam neraka katanya. Nah, mohon insyaAllah ya. Nah, ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an kita lihat sini. Kata beliau, perhatikan baik ini ya. Fa innal imana wa in qalla, karena sesungguhnya keimanan walaupun sedikit, yamna' minal khulud benar, menghalang-halangi untuk kekal dalam api neraka. Selama dia masih punya benih keimanan, ya kan? Nah, barakallahu fikum adna adna, walaupun paling kecilnya daripada keimanan dia punya, maka dia apa terhalang untuk kekal dalam api neraka. Nah, kesimpulannya dalam ayat ini bukan ayat yang dipahami oleh sebagian orang-orang khawarij yang menuduh al-sunnah Nah, barakallahu fikum yang mereka menggunakan dalil ini meng mengkafirkan pelaku dosa besar. Buktinya kekal dalam ayat itu, ya enggak? dan Tia. Kekal. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih menjelaskan Khalid dan fiha maksudnya adalah apa? Al-muqs at-tawil. Tinggal lama di situ, enggak kekal. Paham ya? Ada rincian yang lain juga. Kalau menghalalkan darahnya kaum muslimin baru kekal. Karena dia kafir nanti kalau menghalalkan. Walaupun dia mukmin menghalalkan, aku halalkan darahnya kaum muslimin, kemudian dia bunuh, kafir enggak? kafir, maka mendapatkan nama kekekalan di situ. Tapi kalau secara global makna untuk orang mukmin ancaman mukmin adalah apa? Adalah ancaman yang besar, yang berat yaitu apa? Tinggal lama di neraka tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita lewati. Iya enggak? Sudah kita lewati mengenai pembahasan apa? Pelaku dosa besar. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal enggak di dalam neraka, Bang? Tidak kekal, bahkan masih memungkinkan mendapatkan apa? syafaat. Eh wa na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azdan jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita sini. Wa kadzalika qaulun Nabi sallallahu seperti itu pula sabda Rasulullah sallallahu la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam. Apa namam itu? Orang yang suka mengadu domba. Paham ya? Mengadu domba itu maksudnya apa sih Abdullah? Domba diadu atau bagaimana? Apa maksud mengadu domba itu? Lebih besar, lebih besar mana dosanya dengan mengadu ayam jago dengan mengadu domba? Hmm? Lebih besar mana dosanya? Mengadu domba kan karena besar dombanya kan? Kata apanya? Mengadu domba itu maksudnya apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya mengadu domba? Apa maksud mengadu domba Abdullah? Apa? Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Artinya apa? Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak. Itu madu domba. Si A ngomong sama si B. Si B kata si C antum itu orangnya itu kepalanya buta kalau jalan pincang katanya. Kemudian datanglah apa? Nah, barakallahu fikum. Si C ngomong si B, si B kata si A, antum itu e, matanya sebenarnya pita sebenarnya. pita sebelah kemudian kalau kalau apa kalau nah kalau jalan pun juga pincang-pincang akhirnya marah si B ini dengan si A karena ter e, terkompori oleh siapa si C dan marah juga kepada si A marah sama si B, paham ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah perkelahian situ. Yang semula akrab menjadi apa? benci. Semula akrab menjadi benci, kelahi ribut gara-gara apa? adu domba dari itu. Nah, Antamanya perhatikan itu, tidak akan masuk surga. An-namam, namam itu tukang adu domba. Fanaf yudhul jannah di sini, peniadaan masuk surga di sini huna umum. Wa idza lam yadkhul jannah falaysa lahu ma'al ila nar. Kalau berarti mafhumnya kalau enggak masuk surga kemana lagi? Tidak ada tempat kembali ke kecuali neraka. Walakin naqul akan tapi kita katakan hadal hukmu hukum ini, au hadas sabab atau sebab ini lidukhulin nar Nah, sebab ini untuk masuk neraka wa intifa'ud dukhul jannah dan ditiadakannya masuk surga lahumaniun mani'un perhatikan ini ada penghalang ada penghalang kapan itu fil mukmin pada orang mukmin wahwal iman ada keimanan jadi kalau untuk orang mukmin hanya pelaku dosa besar ingat-ingat pelaku dosa besar kembali ke hukum yang sudah kita lewati apa tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah taala insya ada wa insya ghafara lahu jadi kalau Allah menghendaki mengadab mengadab jika Allah Taala menghendaki mengampuni akan akan mengampuninya. Naam. Mahum soalan ini Husain? Mahum? Eh, na'am. Wa idza qulna jika kita katakan la budda min wujudi syurut fa hal yuktafa fi dzalika bidzan aw la budda min al yaqin aw madza penting. Apabila kita katakan harus syarat-syarat itu ada dan terpenuhi. Nah, sekarang apakah dicukup dengan don? Ingat-ingat don itu. Eh? Atau harus dengan yakin don dugaan, sangkaan, perkiraan yang apa? Yang dominannya kemungkinan besarnya benar don namanya. Kalau lawan don apa? Lawannya wahmun atau wahamun. Disukun haknya atau difatah haknya disukun. Karena kalau wahamun artinya golatun Fulan waham, fulan golat fulan keliru. Tapi kalau wahmun itu lawan don. Wahmun dugaan sangkaan tapi dominannya kemungkinan besarnya keliru. Faham belum? Contohnya antum Handalah ditanya sama orang, "Ya Handalah, aina Malioboro?" Orang nanya ke antum, "Mana Malioboro itu?" Malioboro itu dekat Surabaya sana, dekat alun-alun Surabaya katanya. Ya, dekat sana katanya. Paham ya? Kemungkinan besar dekat sana. Ana menyangka dekat sana. Nah, dugaan antum ini keliru atau benar kira-kira kemungkinan besarnya? Namanya waham namanya. Paham ya? Kalau dan gini. Ada orang nanya ke antum, Nah, barakallahu fikum. Malioboro itu di mana ya, Andalah? Ya? Malioboro itu kalau tidak salah di Jogja. Dekat apa? Nah, kota Jogja sana. Nah, kemungkinan besarnya benar namanya don. Antum belum yakin. Kalau yakin bisa memastikan, Paham ya? Mana tempat ini? Tempatnya ini. Itu belum bisa memastikan. Satu tambah satu berapa, Ustaz? Dua. Ini namanya ilmu. Paham ya? Satu tambah satu berapa? Kalau enggak salah tiga. Berarti apa? Wah, eh? Wahmun. Ada lagi tanya, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau nggak salah dua. Namanya apa? Don, karena dugaan besarnya benar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau nggak tiga, dua. Namanya apa? Ibrahim? Nah, perhatikan. Waham itu seperti ini. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau nggak salah tiga. Ini menduga, mengira, tapi ternyata dominannya keliru namanya waham. Tiga yang keliru. Kalau don itu dominan dominannya kemungkinan besarnya benar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau nggak salah dua. Masih pakai kalau nggak salah dia. Tapi ternyata benar nggak? Satu tambah satu dua? Itu naik don. Belum yakin. Nah yang ini sekarang lain. Mas, satu tambah satu itu berapa mas? Satu tambah satu itu kalau nggak dua tiga. Kalau nggak dua tiga. Namanya apa? Berarti Namanya apa berarti? Antum irbat? Kalau enggak tiga dua. awat awat Kalau enggak salah, kalau enggak dua tiga apa namanya bang? Apa namanya Abdul Aziz? Syak. Ingat-ingat tingkat-tingkat ada ilmu, ilmu itu masuk dalam yakin, syak, don, wahm, Kemudian apa? Jahil. Yang jahil katanya apa? Satu tambah satu itu berapa? Satu tambah satu itu tiga. Itu jahil merokap namanya. Udah nggak tahu jawab lagi. Paham ya? Kalau anak kecil wajar seperti Yusuf misalkan tanya, Yusuf, empat kali empat berapa? Nggak tahu. Itu wajar, namanya jahil basit namanya. Tapi kalau udah nggak tahu jawab, itu berbahaya. Itu namanya jahil merokap nanti. Paham ya? Jahil merokap namanya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.